dari kalamnya Ibn Taimiyah dan yang lainnya. <clears throat> Seperti dalam surah Al-Kitab Tahawiyah. Kita mengambil dalam masalah ini dari halaman 464. Qala al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala al-babut tasi' wal Bab yang ke 29. في القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبأس والإرسال والتحريم والإنساء إلى كوني متعلق بخلقه وإلى ديني متعلق بأمره وما يحقق ذلك من إزالة اللبس والإسكال Bab yang ke-29 dalam pembagian qada wal hukum wal irada wal kitabah dan wal amr wal izin wal zu'l wal kalimat wal ba's wal irsal wal tahrim wal insa. Pembagiannya kepada kauni wad dini. Pembagian kepada kauni wad dini Ya ini ada qada al-kauni, ada al-qada ad-dini, ada al-hukum al-kauni wal hukum ad-dini, ada irada kauniyah dan irada diniyah, wal kitabah kauniyah dan kitabah diniyah. Demikian juga al-amr dan yang lainnya tadi semuanya. Maka dikatakan ila kauniyan muta'alliqin bi khalqihi. Wa ila diniyyin muta'alliqin bi amrihi dan apa yang memberikan suatu tahqiq penentuan dalam perkara ini supaya bisa menghilangkan kesamaran dan eskal ini kesulitan. Beliau mengatakan <clears throat> Hadal babu muttasilun bil bab alladhi qablahu. Bab ini bersambung dengan bab yang sebelumnya. Wa kullun huma yukarriru li sahibihi. Masing-masing dari kedua bab ini, bab ini dan bab yang sebelumnya, masing-masing dari keduanya, bab yang sebelumnya dan bab ini, memberikan takdir untuk babnya masing-masing. Maka min kauniyin bahwa mutalikun bi wa khalqihi. Maka apa yang berkaitan dengan kauni maka ini adalah berkaitan dengan berhubungan dengan rububiyahnya Allah dan ciptaannya Allah. Wa nama minad dini bahwa muta'alikun bi ilahiyatihi wa syar'ihi. Dan apa yang berkaitan dengan dini dalam perkara tadi semuanya adalah berkaitan dengan uluhiyahnya Allah dan syariatnya Allah. Wa wa Dan perkara ini sebagaimana yang Allah telah kabarkan an-nafsi tentang dirinya subhanahu. Laul khalqu wal amr. Laul khalqu wal amr maknanya al khalqu qada'uhu wa qadruhu atau wa qadaruhu wa fi'luhu. Wal amr syar'uhu wa dinuhu. Kalau kita adalah kodoknya Allah, kadarnya Allah dan fi'ilnya Allah. Sedangkan al-amr syariatnya Allah dan agamanya Allah. Fawalladhi khalaqa wa syara'a wa amara. Dialah Allah dat yang menciptakan dan yang mensyariatkan dan yang memerintah. Wahkamu jariyatun ala khalqihi qadaran wa Dan hukum-hukum Allah itu berjalan di atas takdir, di atas khalqnya Allah dan di atas ciptaannya Allah berupa takdir dan berupa syariat berupa takdir kaun dan berupa syariat takdir syar'i. I. Wala khuruja li ahadin an hukmihi al-kauni al-qadari. Dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari ketentuan Allah dari hukumnya Allah baik kauni dan al-kauni al-qadari. Wa ma hukmuhu ad-dini asari fayasihi al-fujar wal fusaku. Adapun hukumnya Allah yang dikatakan hukum dini syar'i, maka orang-orang fajir, orang-orang fusak menentangnya, menentang hukum dini syar'i. Wal amrani ghairu mutalazimaini. Amrani yani hukmu al-kauni wa hukmu ad-dini. Dua perkara ini ghairu ini tidak saling talazum. Tidak saling lazim lazimi faqat yakdi wa yuqaddir ma la ya'muru bihi wala syar'ahu. Kadang Allah itu memberikan suatu kodok ketentuan, memberikan suatu takdir ketentuan juga apa yang tidak diperintahkan dengannya dan tidak disyariatkannya. Waqat yasra'u wa ya'muru bima yaqtadi bima yaqdi wa la yuqaddiruhu dan kadang Allah itu mensyariatkan dan memerintah tapi dengan sesuatu yang Allah tidak menakdirkannya. Wastami'ul amrani bima waqa'a fi min ta'ati ibadihi wa imanihim. Wastami amrani hukumnya kauni dan hukumnya dini syar'i ini kadang dan berkumpul bukan kadang ketemu hukmu al-kauni al-qadari wal hukmu ad-dini syar'i ini ketemu keduanya dalam apa yang terjadi dari berupa ketaatannya para hambanya dan keimanan mereka. Wayam bagi ah, wayan tapi wayan tapi al amalam amma lam maasi wal fusuk wal kufur. Dua perkara tadi al-hukmu kauni dari dan hukum dini syar'i dua perkara tadi saling bertiadaan dari apa yang tidak terjadi yakni dari maksiat-maksiat dan fusuk dan kufur. Wa yanfaridul qada'u diniyu wal hukmu syar'iyyu fi ma amara bi wa syara'ahu wa lam yaf'alhu al ma'muru. Al-qada' dini dan hukum syar'i ini infirat tersendiri dalam apa yang Allah telah perintahkan dengannya dan Allah syariatkannya, sedangkan orang yang diperintah tidak melaksanakannya. Wa yanfaridul hukmul kauni fi ma waqa'a minal ma'asi. Hukum kauni ini bisa terjadi dengan dibedakan daripada hukum syar'i dalam perkara-perkara yang terjadi berupa maksiat-maksiat. Idza urifa dzalika fal qata'u bi kitabillahi naw'ani kauniyun qadariyun wa syar'iyyun diniyun. Apabila telah diketahui hal tersebut, maka al-qada dalam kitab Allah Ta'ala, dalam Al-Quran ada dua macam. Kauni, kodari, dan syari dini. Jadi tadi dikatakan pembagian kodok, hukum, eroda, kitabah, perintah, al-izin, soal atau sa'al, kalimat, Rabas irsal, tahrim, insya. Ini semuanya dibagi kepada kauni dan kepada dini. Nah, contoh daripada al kodok yang di situ terbagi menjadi dua, kodok al-kauni dan kodok dini syar'i. Contohnya yaitu dari firman Allah Ta'ala kalau ta'ala falam qadayna alaihil lmauta." Falamma alaihi al mauta. Dalam surat Saba ayat 14, maka tatkali maka maka ketika kami telah tentukan atas dirinya suatu kematian. Qadar di sini qada kauni qadari bukan syar'i. Wa qawlihi wa qudiya am wa qudiya bainahum bil haqqi Fakudia bainahum bil Ini juga kado al-kauni akadari bukan syar'i. Fakudia bainahum bil hak Dan telah diberikan kepastian ketentuan di antara mereka dengan kebenaran. Ini bukan syar'i. Dan yang syar'i itu wa qada syar'i dini ka qouli ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ayat yakni amara wa syara'ah. Dan Rabb kamu memerintah dan mensyariatkan. Apa itu perintah dan syariatnya? Janganlah kalian mengibadah kecuali kepadanya. Kecuali Allah tok. Ini adalah kodok syar'i dini. Nah dan juga kauni. Maka ada dikatakan wastami'ul amrani ma waqa'a min ta'ati ibadihi wa imanihim. Ya kan? Terjadinya adanya orang yang mengibadah Allah. Adanya hamba, adanya hambanya Allah mengibadah Allah itu adalah kodok syar'i dini dan kodok kauni. Adapun tadi wa qadaina alail mauta wa qudya bainahum bil haqq ini sendiri tidak masuk dalam kodok syar'i. Kauni tok. Kauni kodari saja. Maka dikatakan wayan faridu. Ya kan? Al hukmu kauni fima ma waqa min Wayan ma'asi. Wayan faridul hukmul kauni fima ma waqa min ma'asi perkara-perkara yang terkait dengan kemaksiatan terhadap Allah dan itu terjadi di muka bumi. Ini adalah kauni saja, enggak termasuk ketentuan yang syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang terhitung sebagai ketaatan terjadi di muka bumi ini itu adalah dua kodok tadi ketemu kodok kauni kodari dan kodok syari dini. Maka di sini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Di sini ketemu dua kodok. Kodok berupa yang diperintahkan, disyariatkan, dan kodok berupa yang terkait apa? Terjadinya ketaatan tadi atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan yastami'u al-amrani fima waqa'a min ta'atil ibadihi wa imanihim. Yastami'u al-hukum tadi atau qada tadi. Kauni qadari syar'i ad-dini ketemu dalam perkara-perkara yang terkait dalam taatnya para hamba Allah kepada Allah dan terkait dengan apa imannya hamba dan terkait dalam ketaatan dan kebaikan. Maka dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ay amara wa syara'a. Walau kana qada'an kauniyan dalam ayat ini. Surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu seandainya adalah qada kauni saja lama ubida ghairullah. Enggak akan diibadai oleh hamba Allah ini selain Allah. Allah tak yang diibadahi. Lama lama ubeda Allah, Enggak akan ada selain Allah yang diibadahi. Seandainya ini cuma kodok kau kauni saja. Bahkan ini adalah kodok syar'i ad Maka tadi ketemu. Ketika ada suatu perkara peribadatan, ketaatan kepada Allah seperti berupa solat, berupa zakat, berupa taklim semisal ini. Halaqah ilmiah semisal ini termasuk kodok dini syar'i dan juga kauni. Allah yang mewujudkannya. Bukan atas kemampuan kita murni, tapi kemampuan kita dalam menggalang wujudnya halakoh seperti ini. Nggak mungkin terwujud kecuali dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kauni. Nah, kenapa dikatakan juga syar'i? Kenapa? Karena perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemarin dikatakan bahwasanya qada dini syariat adalah terkait dalam masalah maknanya mahabbah dan ri, ridho. Maknanya dalam mahabbah dan ridho. Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Maka wujudnya salat secara syar'i. Wujudnya tauhid Wujudnya semua ketaatan, wujudnya semua kebaikan, wujudnya semua perkara-perkara yang Allah puji. Ini adalah qada syar'i dan adili dan qada kauni, qada qada. Dia dikatakan yastami'u al-amrani fima waqa'a min ta'ati ibadi wa imanihim. Kalau tadi bisa ketemu kaun dan syar'i dalam perkara-perkara yang terjadi berupa ketaatannya para hamba Allah dan imannya mereka kepada Allah Ta'ala. Wa al-amrani amalam lam yakum minal ma'asi wal fusuk wal kufur. Dua perkara tadi saling bertiadaan dari apa yang enggak terjadi berupa maksiat dan fusuk dan kufur. Yakni maksiat, kepusukan dan kekufuran dari seorang yang beriman kan enggak ada. Seorang yang ketika dia berbuat kebaikan, ketika sholat, ketika zakat, ketika puasa, ketika zikir, itu kan bukan maksiat, bukan fusuk, bukan kufur. Nah, ini tidak termasuk kodok kauni dan juga bukan termasuk kodok sar sari. Yang dikatakan yantafi al amroni Amalam kok apa yang tidak terjadi. Dari apa yang tidak terjadi berupa maksiat-maksiat dan fusuk dan kufur. Kemaksiatan, kekufuran, kefasikan yang tidak terjadi dari seseorang ini bukan kau ini bukan sar, sari. nah itu? Ya udah. Ketika seorang itu sholat, ya kan? Apa dia akan berbuat maksiat? Jawabnya tidak. Berarti nggak terjadi dari dia Kodok kauni ataupun kodok syar syari. Maka yantafi al amroni ammalam yakok. Kauni dan syari ini kedua saling bertiadaan dari apa yang enggak terjadi. Apa yang terjadi? Berupa maksiat, kefasikan dan kekufuran. Jadi yang enggak terjadi itu dikatakan apa? Bukan kodok kauni, bukan kodok syar syari. Nah, itu. Sudah. Sekarang ini namanya Ali nggak berbuat maksiat di jam ini. Juga nggak berbuat ketaatan di jam ini. Berarti kan nggak terjadi tau? Nggak terjadi. Amalam yakok minal maasi wal fusuq wal kufur. Yang tapi bukan yang tapi alam rohani, bukan kau ini bukan syar syari. Ketika enggak terjadi adanya kemaksiatan, Enggak terjadi adanya kefasikan, kekufuran dikatakan apa? Ini bukan kan bukan syar syar'i. Mereka kata yang tapi alam roni. Baik, kita lanjutkan. Contohnya saja. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ay amara wa syara'a. Walau kana qada'an kauniyan lama ubida ghairullah. Jadi, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu dikatakan apa qada' syar'i dini. Nah itu. Seandainya ini kau kauni, tentunya nggak ada selain Allah itu diibadahi. Mahfum? Nah. Wal hukmu aidan nau'ani. Hukum juga dua macam. Tadi kan dikatakan fin kisamil qada wal hukum ila akhirih. Ila wa ila syar'iyyin. Demikian juga hukum. Hukum itu juga dua macam. Fal kauni ka qauli qala rabbi. Qala rabbi hukum apa? Hukum fil haq. Kalau lebih kumpil bil Aif almatan suruh bihi ibadaka watakhdulubi bi a'da'aka. Ini hukum kau ni. Wahai Rabbku, hukum bil oh Hukum bil jadi kerjakan atau berbuatlah apa yang kau dengan suatu itu menolong hamba-hambamu dan menelantarkan dengannya para musuh-musuhmu. Adapun hukum dinika qauli dzalikumullahu yahkumu bainakum. Dzalikumullahu ah, dzalik dzalikum hukmullah ya. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum. Waka ka wa qaulihi innallaha yahkumu ma yurid. Ini hukum dini, syar'i dan dini. Zalikum hukmullahi yahkumu bainakum. Ini beda dengan rabbihkum fil haq. Ini beda. Maka dikatakan yang tadi yang pertama dikatakan ini hukum kauni, yang kedua hukum syar'i. Maka dikatakan kauni dan syar'i. Maka dikatakan berarti ini kauli dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum. Wa kauli innallahi yahkumu mayurid. Wakajari itu bil maknanya ini ma'an dan kadang hukum itu datang dengan kedua maknanya. Ini yani makna ini dan makna dini. lihi wala yusriku bi hukmihi ahada. Fahada tanawalu hukmahu al kauniyah wa hukmahu syar'iyah. Wala yusrik bi hukmihi ahada. Fahada yatanawalu hukmahu al kauni. Ini kauniyah. Wa hukmahu syar'i. Dan janganlah menyekutukan dalam hukumnya seorang pun wala yusriku. Dan tidak menyekutukan dalam hukumnya kepada Allah dan ini pada seorang pun. Kauni dan syariah ini apa? Gak boleh seorang itu meyakini bahwasanya ada hukum itu dibuat oleh manusia sendiri ataupun ibadah itu dibuat oleh manusia sendiri tanpa adanya izin Allah wujudnya tanpa adanya izin Allah ini nggak nggak mungkin. Berupa kekufuran, berupa kefasikan, berupa kemaksiatan, berupa kebaikan, berupa ibadah, berupa kufur ini adalah terkait dengan apa? Takdirnya Allah. Maka akan terpisah antara kau dengan syar syar'i. Kalau kekufuran ini bukan syar'i. Tapi kalau ke, ke, kalau perkara taat termasuk syar'i. Maka di sini wala yusriku bi hukmihi ahada dikatakan yaridu bil makna ya ini mencakup dua makna kauni dan syar'i. Ya, ini perkara yang terkait dengan apa yang Allah izinkan dalam perkara ibadah, syaratkan mengatakan hukum syar, syar'i atau ibadah syari ya Dan apa yang terkait dengan ibadah yang dikatakan batilah, ini wujudnya adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah yang enggak mungkin selain Allah yang menakdirkannya. Wal irada ayatun nau'ani, irada juga ada dua macam. Fal kauniyatu ka qauli ta'ala fa'alul lima yurid. Ini irada kau kauniyah. Wa qaulihi wa idza aradna an nahlika qaryatan. An nahlika qaryatan. Wa qaulihi in kana Allah yuridu ay yughwiyakum Wa qawli wa nuridu an namunna 'alal ladzina ustud'ifu fil ard. Nah, ini semua adalah iroda kauniyah, bukan iroda syar'iyah. Adapun iroda syar'iyah, iroda diniyah, kaqul ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Nah, ini dalam ayat yang telah dibawakan Ustaz bin Bas. Ya kan? Dilihat kembali. <clears throat> Halaman 227. Wa min hadzal bab qaulu ta'ala yuridu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Hadhihi al-iradatu syar'iyyatu yuhibbu li ibadi dzalika wa yuhibbu lahumul yusra wa la yuhibbu lahumul usra. Lakin qad yaf'alu hadha wa qad la yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala. Mari katakan di sini irada syar'iyah bimana mahabbah bimana ridha arada ay yu'minu ahabba minhum dalika ya-, wa radiya minhum dalika walakin al-aktsar lam yaf'alu. Dan sebelumnya dikatakan irada ia adalah bimana mahabbah wa bimana ridha qad yaqau muraduha wa qad la muraduha. Di antaranya adalah yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usr. Hadi irada syar'iyyah. Kemudian saya ben, kemudian Imam Imam Imam Ibnu Qayyim mengatakan <clears throat> Wal irada diniyah ka qauli ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Wa qauli wallahu yuridu an yatuba alaikum. Falau kanat hadil iradatu kauniyatan lama hasal al usru li ahadin minna. Nah. Maka seandainya dalam ayat ini terdapat termasuk irada kauniyah, maka nggak akan terjadi kesulitan bagi seorang pun dari kita. Demi walau Allah yuridu ayyutuba alaikum. Walau waqat taubatu min jamil mukallafin. Nah, seandainya terjadi seluruh dari para hamba ini berupa bertobat, baru dikatakan apa? Irada kauni kauninya. Karena sebagian mereka ada yang bertobat dan ada yang tidak ada yang tidak bertobat, maka menunjukkan adalah irada syari' syariah. Maka dikatakan tadi, <clears throat> irada syariah ini adalah kot yaqa'u muraduha wa kot la yaqa'u muraduha. Seperti perintah keimanan dari Allah Ta'ala. Ini irada syariah. Kenapa? Karena bukan semua hamba Allah beri, beriman. Kadang terjadi iman, kadang terjadi tidak beriman. Bukan semua orang beri, beriman. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini al khalaq ini rada apa? Hah? Irada syar? Syar? Hah? iya seandainya kau kau ya, maka semuanya mengibadai Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Buktinya banyak manusia, banyak jin juga yang tidak mengibadai Allah. Maka ini bukan apa iroda syar apa eh, bukan iroda apa iroda syari syariah bukan iroda kauni. Kalau seandainya kauni ya maka semua hamba Allah dan semua jin maka akan mengibadai Allah. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Buktinya banyak manusia yang kafir, banyak jin juga yang ka? kafir. Maka dikatakan apa? Ini rada syari. Khalaq ini termasuk termasuk termasuk termasuk apa? Syar syar'i. Nah, Mau dikatakan di sini contohnya. Wabil hadzal bab, ini bab termasuk irada syariah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Hadir irada syariah, yuhibbul ibadalik. Allah mencintai dari hambanya, mencintai kemudian, kemudian mencintai, dan tidak mencintai apa? kesulitan. Yuhibbul lahum yusra. Allah mencintai bagi mereka suatu kemudahan. Dan tidak mencintai bagi mereka, bagi hambanya, kesulitan. Alakin akan tapi kadang Allah berbuat dan Allah, Allah tidak berbu, tidak berbuat. Artinya apa? Kadang Allah memberikan kemudahan, kadang juga Allah memberikan kesulit, kesulitan. Seandainya tidak niat, maka nggak ada kesulitan dari seorang pun dari hambanya Allah Taala. Demikian juga, Wallahu yuridu ayatu alaikum. Ini irada irada irada ser syariah. Kenapa? Karena bukan semua hamba Allah bertau bertaubat. Maka dikatakan walau waqat taubatu min sabil mukallafin. Maka dikatakan yang rada kauni ya Berhubung tidak berarti rada syari syariah. Wa fi tafsil yazulul istibahu fi mas'alah fi mas'alatil amr wal irada hal huma mutalazimani amla. Dengan perincian ini maka hilanglah kesamaran dalam masalah perintah dan iroda. Masalah perintah dan iroda itu adanya masalah yang samar di situ akan hilang dengan rincian tadi. Bukan semua yang Allah perintahkan, bukan semua yang Allah iradakan itu menjadi saling talazum. Ya kan? Karena saling saling talazum. Mau dikatakan halu mamutalaziman amla. Faqalat qadariyatu al-amru yastalzimul iradah. Qadariyah mengatakan perintah itu mengharuskan adanya irodah. Wahtajju bi la tantafi. Wa qalat al-musbita al-amru yastalzimu al-irada. Wahtajju bi hujjatin la tantafi. anna al amru yastalzimu al-irada diniyah wa la yastalzimu irada kauniyah. Nah, perintah itu adalah apa yang Allah perintahkan. Ini adalah terkait dengan irada diniyahnya. Allah Ta'ala. Dan gak harus irada wa la yastalzimu al-kauniyah. Fa innahu la ya'muru illa bima yuriduhu syar'an fa la ya'muru illa bima yuridu syar'an wa dinan. Waqad ya'muru bima la yuridu kaunan wa qadaran. Kadang Allah itu memerintah dengan apa yang Allah itu enggak menginginkan tentang tentang wujudnya dan qadarnya. Ka imani man amarahu walam yufiqhu lil iman muradun lahu dinan la kaunan. Seperti imannya orang yang diperintah untuk beriman. Sedangkan Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk beriman. Ini adalah muradun ini adalah muradun lahu dinan wala kaunan. La kaola kaunan. Nah. Jadi Allah memerintah supaya seorang itu beriman. Sedangkan dia tidak dapat topik dari Allah supaya untuk, untuk iman. Nah, diperintah tadi dini, tapi wujudnya ternyata nggak ada. Berarti bukan kaun. Wakadzalika amara khalilahu bidabhi ibnihi walam yuridhu kaunan wa qadaran. Demikian juga Allah memerintah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail. Sedangkan Allah enggak menginginkan tentang wujudnya penyembelian tadi. Cuma wujud apa azamnya saja. Tekadnya Ibrahim ada. Tekad untuk menyembelih ternyata apa? Enggak terjadi. Wa amara rasulahu bi khamsina salatan. Allah memerintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Salat 50 kali sehari semalam. Walam yurid dalika kaunan wa qadaran. Tapi Allah nggak menginginkan untuk wujudnya 50 kali tadi. Wa baina hadaini al amraini wa amri man lam yu'min bil iman farqun. Fa inna subhanahu lam yuhib min Ibrahim dhabha waladi. Maksudnya Allah tidaklah mencintai dari Ibrahim berupa adanya dia menyembelih anaknya. Wa inna mahabba minhu azmahu. Alal imtisalanya saja Allah itu menginginkan menyenangi dari Ibrahim itu azmnya, tekadnya untuk mematuhi perintah. Wa yuwattina nafsahu dan memantapkan dirinya. Benar-benar Ibrahim itu punya tekad kuat untuk menyembelih anaknya. Wa kadzalika amruhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra bi khamsina salatan. Demikian juga perintahnya Allah kepada Muhammad malam Isra dengan 50 kali salat. Wa ma amruhu wa amma amruhu min man alima annahu la yu'minu bil imani fa innahu subhanahu yuhibbu min ibadi ay yu'minu bihi wa bi rusuli walakin iktadat hikmatuhu an ana ba'dahum ala fi'li ma amarau wa wafaqahu lahu wa khadala ba'dahum falam yu'inhu wa lam yafiqhu falam tahsul maslahatul amr minhum wa hasalat minal amri bidabhi jadi ringkasnya pembahasan ini pembahasan panjang lebar kalau kita mau ngambil ringkas dalam perkataan ini jadi ringkasnya bukan semua yang terkait dengan wujudnya perkara di dunia ini Allah mencintainya dan Allah meridhoinya. Ya kan? Kenapa? Karena terkait dengan irada apa? Irada kau kauninya. Tapi kalau perkara-perkara yang terjadi di muka bumi ini berupa kebaikan, ini adalah mencakup dua perkara yaitu apa? Kau dan sar-i. Enggak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini lepas daripada apa? takdirnya Allah dan apa? apa yang terkait dengan apa Allah syariatkannya. Kalau perkara syariatnya Allah mencintai dan orang dan kalau perkara yang berupa selainnya kekufuran dan semisalnya kemaksiatan, Allah menakdirkan wujud tapi Allah nggak mencintai dan Allah tidak tidak meridhoinya. Inilah dari situ bisa keluar seorang itu dari pemahaman Jabariyah dan Qadariyah. karena Jabariyah ini mereka menganggap bahwasanya semua yang terjadi itu adalah atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau qadariyah enggak. Perkara yang baik saja itu takdir Allah. Perkara yang jelek terjadi ini bukan Allah yang menciptakan tapi diciptakan oleh dirinya sendi sendiri. Dari itu ya bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah kembalinya dalam pembahasan kitab seperti ini atau masalah seperti ini adalah kembali kepada kalamnya alul yang muktabar seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan juga kitab-kitab yang lain dan antaranya Syarah Tahawiyah. Maka barang siapa punya kesempatan baca kitab-kitab tersebut untuk semakin luas pembahasan yang dikuasainya. Baik. Mana kemarin? Hmm? soal ya. Qala Jami' radhiyallahu anhu, "Su'alun ahsanullah ilaika ihtijazu Adam wa Musa alaihi wassalam." Bagaimana taujinnya? Ihtijazu Adam. Yani munadharahnya antara Adam dan Musa. Bantah-bantahan perdebatan antara Adam dan Musa salam. Ini bagaimana taujinnya? Jawabannya hada ihtajja ba'da taubah. Ada ihtajja ba'da taubah. Lianna Musa lamahu. Lamahu. Lama yalumu. Mencelah. Karena Musa mencela Adam atas musibah. Alat iya kuruju, ya ini berupa keluarnya dia Adam dari surga. Jadi Musa mencela Adam atas suatu musibah yang berupa keluarnya Adam dari surga. Faqala lahu Adam alaihissalam maka berkata Adam kepada Musa, "Ata'lamu anna hadza kutiba alayya kebelaan an ukhlaqa bi arba'ina sana?" Bukankah engkau mengetahui bahwasanya Apakah engkau tahu bukan bahwasanya ini adalah telah tertulis atasku keluarnya saya dari surga itu sebelum aku diciptakan 40 tahun sebelumnya. Kama bil hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Fahadza Adamu Musa, maka Adam mengalahkan Mu Musa. Fahadza Adamu Musa. Lianna hadha sa'un kataba kutiba alaihi lianna hadha saun kutiba alaihi wa laysa min fi'lihi. Karena perkara ini adalah telah ditulis atas Adam wa laysa min fi'li dan ini bukan dari perbuatannya Adam. Inna ma fi'luhu akluhu minas sajarah. Hanya saja perbuatannya Adam itu adalah dia memakan pohon yang telah dilarang untuk dimakan. Ini buah pohon yang telah dilarang untuk dimakan. Inilah yang dikatakan perbuatannya Adam. Adapun ketentuan takdir keluarnya dia dari surga ini adalah atas ketentuan Allah sebelum dia diciptakan, bukan perbuatan dia takdir itu. Bahwa malumun alaiha lakin nauta Kan tapi dia ini tercela. Malumun alaiha. Dia ini tercela karena makan tersebut. Kan tapi dia telah bertobat. Waman yulamu. Barang siapa yang telah bertobat tidak boleh dicela. Waqat taba. Wa asa adamu wa asa adamu rabbahu fagawa. Tsumma tabahu rabbuhu fataba alaihi wa Wal insanu ba'da taubah la ayulam. Seorang insan setelah bertobat tidak boleh untuk dicela. Wal insanu ba'da taubatil la yajuz ayyulam. Seorang insan setelah bertobat enggak boleh untuk dicela. Wa la yuqalu lil insani idza taba az zina wal khamr asarabahu. Tidaklah dikatakan terhadap seorang insan telah bertobat dari zina, berbuat dari minum khamr dikatakan dia bermaksiat kepada Rabbnya. Jadi seorang insan setelah bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat itu nggak boleh dikatakan dia telah bermaksiat kepada Rabbnya. Pada taubat lah setelah taubat tidak boleh dikatakannya innamat taufiqu keberadaannya hanya saja celaan taubik celaan hanya saja celaan itu adalah sebelum bertaubat wa kadzalika al musibatu idal insan idza al insanun nazarat bihi musibatun fal amr laysa biyadihi demikian juga perkara musibah apabila ada seorang insan itu terkena musibah maka perkara musibah ini bukan di tangannya seorang insan nafsul musibah min maradin aw ghairihi dzalika minal masaib allati laysat min fi'li la yulamu datnya musibah berupa sakit dan yang lainnya dari perkara-perkara terkait dengan musibah ini ini bukan dari perbuatannya seorang insan maka enggak boleh seorang dicela. Allah laimu wa al-malumu dan orang yang mencela maka dialah yang tercelah. Walidha qala Allah Ta'ala wa basyiril sabirin alladzina idza sabatu musibun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ihtajju bil qadar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Li'anna al-musibata laysat bi aidihim wa laysat bi ikhtiyarihim karena musibah itu bukan tangannya para hamba Allah tapi dan juga bukan atas pilihannya mereka. Maka mereka berhujat dengan takdir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ihtatsu bil qadar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maka dikatakan bu boleh di musibah itu seorang itu boleh berhujat dengan apa dengan takdir ini sudah takdirnya Allah tapi kalau perkara-perkara maksiat ya kan ketika dia belum bertobat nggak boleh berhujat dengan takdir tapi kalau sudah bertobat boleh mengatakan maksiat yang telah kita itu adalah atas takdir Allah taala seperti Adam maksiatnya melanggar perintah eh, melanggar apa melanggar larangan ini adalah atas takdirnya Allah. Nah, bagaimana dicela? Dan dia telah bertawab bertawabat. Ini enggak boleh. Kapan dicela? Setelah sebelum bertawab kan sebelum bertaubat boleh dicela. Sebelum boleh dicela. Setelah bertaubat ini enggak boleh di dicela. Ini kesnya. Tapi insyaallah ya Pak, kita lanjutkan lagi pada waktu yang datang alhamdulillah alamin. Dan pertemuan untuk kajian selama hari mungkin tinggal besok saja. Setelah itu sudah enggak ada lagi karena Ramadan. Tinggal talim sebelum maghrib yang akan diisi oleh Ustaz kita Abdul Ala. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.